Semoga Allah merahmati keduanya. Kata beliau berdua setelah menyebutkan tentang prinsip pertama prinsip tauhid, beliau bawakan prinsip yang berikutnya dari prinsip ahlu sunnah, yaitu mengimani tentang keutamaan para sahabat. Yang paling pertama dan utama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in wa humul khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Berkata keduanya, khairu hadhihi al umma ba'da nabiyyiha Abu Bakr as-Siddiq. Thumma Umar ibn al-Khattab. Thumma Uthman ibn Affan. Thumma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum wa hum al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Kata beliau Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Wa humul khulafa ar-rasyidin. Merekalah para khalifah-khalifah yang lurus. Al-Mahdiyun yang mendapatkan bimbingan hidayah. Dan sudah kita sebutkan apa maksud dari ucapan beliau-beliau tersebut. Ya, yang dimaksud isyarat kepada hadis Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar Rashidin al-mahdiyin. Kata Nabi SAW atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, yang mahdiyun, yang mendapatkan hidayah. Ternyata para imam-imam ahli sunnah menyatakan Khulafah Rashidun adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. radhiyallahu ta'ala anhum. Alhamdulillah sudah kita baca tentang keutamaan Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Kita baca selanjutnya di dalam syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah taala wa ra'ah Qala thumma talahu Umar. Kemudian yang berikutnya adalah Umar. Fil futuhati wa nashril Islam. Di mana beliau berjuang menegakkan dakwah tauhid, dakwah sunnah dan berjihad fi sabilillah membuka negeri-negeri itu disebut dengan futuhat. Ikhwani fi din azakumullah. Umar bin Khattab yang kana syadidan al Islam walam yuslim yang tadinya keras terhadap Islam dan tidak mau masuk Islam kecuali setelah tahun kelima Hijriah. Ternyata ketika masuk Islam mengalahkan yang lainnya dalam keislamannya. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma zilna mundu aslama Umar." Sungguh kami dalam keadaan mulia sejak masuk Islamnya Umar. Kami yakni muslimin yang tadinya dikucilkan, dimusuhi, diusir, dilecehkan ila akhirnya tetapi ketika masuk Islamnya Umar jadi mulia. Jadi aizah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah tokoh dari tokoh-tokoh pembesar Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izza al-Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, Muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ini dua-duanya masih kafir. Yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham adalah Abu Jahil. Rasulullah SAW berharap kalau tokoh-tokoh besar itu masuk Islam. Ya Allah muliakanlah Islam bi ahadil Umarain dengan salah satu dari dua Umar. Ternyata yang Allah pilih adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka mereka-mereka yang tadinya berani melecehkan Islam jadi takut. Yang tadinya berani untuk memusuhi kaum muslimin mulai takut. Karena ada Umar di sana. Maka Umar ketika hijrah mengatakan kepada orang-orang Quraisy dengan terang-terangan, tidak seperti yang lainnya sembunyi-sembunyi, Umar tidak. Siapa yang ingin anak dan istrinya menjadi janda dan anak-anak yatim, temui aku di balik bukit. Aku akan hijrah. Tentunya nggak ada satupun yang menghalangi Umar. Ikhwan ibn a'azakumullah karena mereka takut kepada beliau jagoan Quraisy radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Mas'ud, mazilna zilna mundu aslama Umar." Demikian dalam Sahih Bukhari. Sungguh kami dalam keadaan mulia, a'izzah sejak masuk Islamnya Umar. Thumma lahu minal jihad wal fadl. Kemudian juga Umar bin Khattab melanjutkan perjuangan Abu Bakar Siddiq dalam masalah jihad fisabilillah. Dalam masalah keutamaan dakwah wal fadl fil futuhat wa nashril Islam dalam penyebaran Islam wa fi iqamatil adl terkenal pula Umar bin Khattab dalam menegakkan keadilan di muka bumi mala'ad dunya adlan beliau memenuhi dunia dengan keadilan sehingga ketika memberikan contoh keadilan hampir seluruh tokoh-tokoh kaum muslimin sepanjang masa menyebutkan Umar contoh bagaimana sebuah daulah Islamiyah, sebuah khilafah Islamiyah yang tegak dengan keadilan. Dan waktu itu dengan futuhat dan jihad meluas daerah kekuasaan Khalifah Ar-Rasid yang kedua Umar bin Khattab sampai dua pertiga dunia dikuasai oleh muslimin. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah tidak terlalu jauh kalau dikatakan di sini dengan kalimat mala al arba memenuhi bumi dengan keadilan. Memenuhi bumi dengan keadilan. Wadmul nas ala dini mulukihim. Dan manusia itu biasanya mengikuti agama penguasanya. Kalau pimpinannya adil, semua yang dibawanya ikut seakan-akan menjadi teladan masyarakatnya yaitu untuk bersikap adil. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu siang hari keluar mengejar-ngejar hewan dari hewan-hewan zakat yang lepas. Orang-orang melihat dari kejauhan itu siang hari dia berlari-lari di tanah di panas terik. Kalau bukan gila, mungkin demikian-demikian kata mereka. Ternyata mereka ketahui bahwa itu adalah Amirul Mukminin, Umar bin Khattab yang sedang mencari atau sedang mengejar hewan dari zakat al-mal atau dari baitul mal. Karena tanggung jawab. Karena tanggung jawab. Demikian pula ketika beliau yang melupakan kebiasaan beliau yatafaqad ahwal al-muslimin. Yatafaqad ahwal muslimin artinya melihat keadaan muslimin. Keliling ke pelosok-pelosok untuk melihat keadaan muslimin. Ina Umar bin Khattab bukan pencitraan, maaf. Bukan zamannya ketika itu pencitraan. Tetapi kenyataannya beliau benar-benar melihat dan mendengar ketika terdengar dari balik kemah seorang yang miskin Anak-anak menangis, ibunya menenteramkan nanti nak sabar nak, nanti nak sabar nak. Penasaran. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak memiliki apa-apa untuk memberi makan anak-anaknya. Anaknya merengek meminta makan dikatakan nanti sebentar lagi sampai tidur. Maka Umar pulang ke rumahnya dan membawa sendiri di punggungnya gandum untuk mereka. Tidak menyuruh orang lain sambil berkata pada dirinya, "Ini tanggung jawabku dan ini karena kesalahanku, maka aku harus merasakan beratnya." Belum ada penguasa yang seperti Umar. Belum ada penguasa yang adil, yang bijak, yang memperhatikan rakyatnya, yang yatafaqad ahwal al-muslimin, yang selalu memeriksa keadaan muslimin. Selain Umar, belum kita tahu. Ikhwani fiddin azakumullah. Demikian pula khulafa rasyidin yang lainnya juga menegakkan keadilan walaupun yang paling terkenal pada Umar bin Khattab. Bukan berarti Abu Bakar tidak adil, bukan berarti Utsman bin Affan tidak adil, tidak. Bukan itu maknanya. Tetapi Abu Bakar cuma dua tahun. Sebentar sekali. Sedangkan Umar 10 tahun. Utsman bin Affan dalam keadaan berakhir dengan fitnah sehingga yang banyak diceritakan fitnahnya. Adapun bagaimana beliau mengumpulkan manusia, wahai manusia, ada pembagian kain, wahai manusia, ada pembagian makanan, wahai manusia, ada pembagian ini sering sekali sampai diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam manakib keutamaan Utsman itu kami sering mendengar di zaman Utsman pembagian pembagian pembagian untuk masyarakat karena kelebihan dibagikan pada rakyatnya ikhwani fiddin a'azakumullah tapi yang paling terkenal tentang keadilannya adalah Umar radhiyallahu taala anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memuji Umar bin Khattab dari sisi keilmuannya min fadail Umar أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن kata Nabi ketika aku tidur aku diberi satu bejana susu fajaribtu hatta inni la ara yakhruj fi adhari maka aku pun meminumnya sampai hilang dahaga dan aku melihat mengalir Hilangnya dahaga disebut rai dalam bahasa Arab. Itu sampai mengalir ke tangan-tanganku. Ya. Segarnya. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar. Kemudian lihat hadis ini. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaihima di dalam kedua sahih kitab mereka. Huma atitu fadli Umar ibn al-Khattab. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar. Diceritakan mimpi beliau ini kepada para sahabat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama awal tahu Ya Rasulullah, apa yang kau takwilkan mimpi itu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Al-ilm." Al-ilm, aku tafsirkan ilmu. Aku tafsirkan ilmu. Berarti setelah Rasulullah SAW meminumnya dengan puas hilang dahaga, diberikan pada Umar. Khawani bin Azakumullah. Tidak menyebutkan yang lain menyebutkan Umar. Ini kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pula dalam hadis yang lain yang juga dalam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW menyatakan bainama ana naimun ra'aitu annasa yu'raduna alayya wa alaihim qumsun Ketika aku tidur, aku melihat manusia berdatangan kepadaku, menunjukkan pakaian-pakaian mereka alaihim qumsun atas mereka pakaian-pakaian minha ma yablughus jadi di antara mereka yang ada yang pakaiannya mencapai dadanya wa minha ma duna dhalik ada yang kurang dari itu ada yang lebih dari itu wa urida alayya Umar kemudian ditampakkan kepadaku Umar dengan pakaian yang yajurruhu yang menggeser di tanah karena sangat panjangnya. Pakaiannya panjang, bergeser di tanah. Kalau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama awal tadalik ya Rasulullah?" Apa yang kau takwilkan mimpimu itu ya Rasulullah? Qala ad Aku takwilkan mimpiku itu adalah agama. Yang pakainya sedikit, agamanya segitu. Yang lebih panjang, agamanya lebih panjang. Maka Umar dengan pakaian yang bergeser ke bawah karena panjangnya, maka beliau memiliki agama yang panjang. Ini makna ucapan Rasulullah SAW, aku takwilkan agama. Orang menampakkan pakaian-pakaiannya, ditampakkan kepada manusia dengan pakaian-pakaiannya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke pundaknya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang di bawahnya. Dan aku lihat Umar, ya juru sampai menyeret pakaiannya. Ini khulidun azakumullah Bukan tafsirnya berarti Umar menyelisihi sunnah. Karena sunnahnya di atas mata kaki, dia menyeret-nyeret, kepanjangan, isbal, berarti jelek bagi Umar. Lah, eh, itu tafsir yang salah. Rasulullah SAW menafsirkan sendiri dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim bahwa ana awal tuhu ad-din aku takwilkan maknanya adalah agama pakaian tadi agama Khonifuddin a'azakumullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga Umar radhiyallahu taala anhu dan juga Uthman memiliki keutamaan-keutamaan yang seringkali dibarengkan bersama-sama oleh Rasulullah SAW. Seperti ketika beliau menyebutkan dengan beberapa berita yang seperti ini, yakni mimpi dikatakan turun dari langit dalwun seember air. Aku mengambilnya. Kemudian diikuti oleh Abu Bakar. Kemudian diikuti oleh Umar. Fama ra'aitu abqariyan. Dan aku tidak melihat seorang abqari. Disebutkan dengan abqari. Makna abqari itu jenius. Orang yang jenius yang meminum dari ember tadi lebih bagus, lebih banyak dari Umar. Aku nggak pernah melihat yang seperti itu. Dipuji Umar. Tetapi diurutkan Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Demikian pula ketika dalam keadaan jaga, bukan mimpi. Dalam keadaan jaga, Rasulullah SAW duduk di salah satu sumur-sumur kaum Ansar. Di kebunnya. Dan jangan dibayangkan sumur itu seperti sumur kita. Yang kecil dan panjang ke bawah begitu, tidak tetapi seperti tempat air atau seperti sumber air begitu saja. Rasulullah duduk dan memasukkan kedua kakinya ke dalam air. Ya. Kemudian ada seorang sahabat yang berkata, kali ini aku akan menjadi bawabu Rasulullah. Aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW. Dia berjaga di dinding kebun. Setiap ada orang yang datang mau masuk, dia mengatakan, Ya Rasulullah, ada si fulan minta izin masuk. Yang pertama datang Abu Bakar. Ya Rasulullah Abu Bakar, minta izin untuk masuk. E'dan lahu, wabashirhu bil jannah. Izinkan dia masuk dan beritakan dengan surga. Maka dikatakan silahkan masuk. Rasulullah SAW memberitakan berita gembira kepadamu dengan surga. Silahkan. Yang kedua, Umar Ibn Khattab. Ya Rasulullah, Umar minta izin. Izan lahu wa abashirhu bil jannah. Izinkan dia dan beritakan dengan surga. Masuk Umar. Rasulullah SAW, Abu Bakar di kanannya duduk, kemudian Umar duduk di kirinya. Dan semua memasukkan kakinya ke dalam air. Uthman. Kemudian datang Uthman dan berkata izin minta izin untuk masuk. Ya Rasulullah Utsman bin Affan minta izin untuk masuk. Qala idzan lahu wa bashirhu bil jannah ma fitnatin asabahu atau kama qala sallallahu Sampaikan kepadanya, izinkan dia masuk dan sampaikan kepadanya berita gembira dengan surga setelah fitnah yang menimpanya. Demikian disebutkan kalau Nabi dengan fitnah yang telah menimpanya. Maka Datang Uthman duduk di seberang dari sumur menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai penjaga pintu tadi berkata radhiyallahu taala anhu, semoga saudaraku datang, semoga saudaraku datang, semoga saudaraku datang. Mengapa? Mengharapkan kalau saudaranya datang ya Rasulullah si fulan minta izin untuk masuk. Idan lahu wa bil jannah, beritakan dengan surga. Tetapi qaddar Allah yang disebutkan tiga orang saja. Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Kata para ulama, kalau aku memahaminya, salah satu dari ulama, kalau aku memahaminya, tempat duduk mereka itu adalah kuburannya. <coughs> Rasulullah SAW, kuburannya berdampingan dengan Abu Bakar wa Umar. Sedangkan Uthman di Bakir, terpisah. Tidak duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dikenal bagaimana malaikat malu kepadanya. Ketika Rasulullah SAW sedang santai di rumahnya, tersingkap dalam riwayat betisnya, dalam riwayat pahanya. Allah taala alam. Datang Abu Bakar, beliau masih tetap dalam posisinya. Datang Umar, dia masih tetap dalam posisinya. Begitu datang Uthman, beliau memperbaiki duduknya, memperbaiki pakaiannya. Kemudian Ahlul wa sahlan. Persilakan Uthman untuk masuk. Aisyah radhiyallahu taala anha memperhatikan keadaan tersebut. Ya Rasulullah, tadi ketika Umar masuk, ketika Abu Bakar masuk, engkau masih tetap dalam posisimu tetapi ketika Utsman, engkau memperbaiki dudukmu dan memperbaiki pakaianmu. Dijawab, "Afala astahi mimman istaha minhul malaika?" Apakah aku tidak malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya? Ini Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fid din, Allah, Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk keutamaan Uthman ibn Affan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata dalam satu musim paceklik kekurangan sandang dan pangan man yashtari bi'r ma'unah atau bi'r rumah yaj'alu fiha dalwuhu ma'a dala'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah niscaya akan diberikan yang lebih baik daripadanya dalam jannah. Maka Uthman membeli sumur tersebut. Karena sumur itu dikuasai oleh mereka yang tidak memberikan kepada kaum muslimin. Tidak boleh mengambilnya kecuali dengan dibayar. Maka dibeli oleh Uthman sumurnya. Dan dijadikan sumur muslimin dan dipakai oleh kaum muslimin terus dikatakan wallahu taala alam sampai hari ini. Khon ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fashtarahu fakhatta bihadzal wa'd. lah yang membelinya. Maka beliau yang mendapatkan janji, berita gembira dari Rasulullah sallam. Bimada? Bil jannah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah berkata dalam satu peperangan, Man jahaza jaisal usrah, falahul jannah. Siapa yang memberikan perbekalan, persiapan untuk pasukan yang miskin, maka baginya surga. Maka Utsman juga yang memberikan separuh pasukan dibiayai oleh Umar oleh Utsman seluruhnya radhiyallahu taala anhu. Fayastahiqu hadzal wa'd maka tentunya beliau pun mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi jaisil usrati qala dan tentang tentara yang miskin Rasulullah SAW berkata man yujahhizul jais siapa yang jahaza jaisal usrah siapa yang memberikan perbekalan dan persiapan kebutuhan-kebutuhan mereka tentara-tentara yang miskin maka dia akan mendapatkan jannah fajahaza Uthman maka ternyata Utsman pula yang jahazan nafal jais Setengah pasukan. Wa qadimat dhahab. Wa wal fiddah. Dia berikan emas dan perak dan seluruh yang dia punya. Sampai Rasulullah SAW bersabda. Ma barra Uthman. Ma amila ba'dal yawm. Sungguh Umar eh, Uthman tidak akan terkena mabarat dengan apa yang dia keluarkan hari ini. Setelah ini, dia tidak akan mendapatkan mabarrot. Saya ulangi lafaz hadisnya. Mabarra Uthman. Ma'amila ba'dal yawm. Sungguh nggak akan membuat mabarat bagi Utsman apa yang telah dia kerjakan hari ini. Setelah hari ini. Artinya setelah hari ini tidak akan ada lagi mabarat atasnya. Karena apa yang diamalkannya. Apa yang diperbuatnya. Ikhwan ibn a'azakullah bagaimana tidak? Hadis lain tentang masalah ini berbunyi manjahaza ghazian faqad ghaza. Manjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan seorang yang mau berperang berjihad fisabilillah, maka dia sama dengan berperang berjihad fisabilillah. Satu orang. Kamu butuh apanya? Ini pakaian besinya, ini pedangnya, ini kudanya, ini perbekalannya. Berangkat. Ini jahaza ghazian. Kata Nabi menjahaza ghazian faqad gaza. Siapa yang mempersiapkan orang yang berperang, maka dia seperti berperang. Tapi bagaimana kalau dua? Seperti dua orang berjihad, pahalanya semua untuk Uthman. Bagaimana kalau tiga? Maka tiga kali jihad, Bismillah. Bagaimana kalau empat? Yang empat kali lipat. Sedangkan Utsman jahaza nisfal jaish. Beliau memberikan perbekalan untuk separuh pasukan. Radhiyallahu taala anhu. Maka sungguh jangan lancang berbicara tentang Utsman. Man ant? Siapa kamu berbicara tentang Utsman? Wahai kaum muslimin, beliau adalah Khalifatul Rashid yang paling utama setelah Abu Bakar wa Umar. Beliau khalifah Rasid yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam ketika Rasulullah SAW membawa labina seperti batu bata dari tanah liat tapi lebih besar diletakkan di tempat pertama kemudian berkata ya Abu Bakar letakkan di sini setelah itu ya Umar letakkan di sini kemudian ya Utsman letakkan di sini Kemudian mengatakan hulai khulafa ba'di. Mereka ini khalifah-khalifah setelahku. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW menyatakan mereka dengan pasti bahwa mereka lah khulafa ar-rasyidin. Dan sudah pernah kita baca hadis yang berkata bahwa khulafa ar-rasyidun salasuna sana. Khulafa ar-rasyidin 30 tahun. Silakan hitung. Siapa 30 tahun? Empat khulafa. Kalaupun mau ditambah beberapa bulan, Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ini saja. Ya. Pas 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Uthman 12 tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib sisanya dan 6 bulan Al Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhu. Maka mereka dengan pasti, dengan ijma' kesepakatan seluruh kaum muslimin bahwa mereka lah khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyin. Khonifdin azakumullah. Qala di antara keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu wa kadzalika min fadailihi anna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi sallam mengadakan sulhul Hudaybiyah. Perdamaian, maaf, bukan perdamaian, perjanjian. Tidak ada damai dengan orang kafir. Perjanjian untuk gencatan senjata. Ibta'athahu ila Quraisy. Diutus Utsman ke Quraisy. Liyahda fitnatahum. Untuk meredakan fitnah dijadikan sebagai utusan mewakili kaum muslimin Utsman ibn Affan. Li'annahu kana lahu jahun akthar min ghairihi. Karena Utsman memiliki kedudukan di mata Quraisy lebih daripada yang lainnya, maka berangkatlah Utsman. Wada'a da'i ila al-bai'ah tahta syajarah fil Hudaybiyah. Ternyata ada berita-berita yang enggak enak. Katanya Utsman dibunuh, katanya Utsman begini, katanya begitu didolimi di sana atau dibunuh. Maka ada yang mengatakan kita bayat. Sumpah setia untuk membela Uthman. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka untuk berbayat tahta syajarah yang dijuluki dengan bayatul ridwan. Bayatul ridwan adalah bayat di bawah pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fatah dengan kalimat laqad radhiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Sungguh Allah telah ridho pada mereka-mereka yang berbayat di bawah pohon. Itu bayat ridwan. Sampai orang terakhir Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berkata, "Hada li Utsman." Ini untuk Utsman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini keutamaan Uthman satu seluruhnya dengan Rasulullah SAW bersumpah setia untuk membela Uthman. Itu keutamaan pertama. Yang kedua, dalam keadaan mereka atau dalam keadaan Uthman diwakili oleh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Maka sungguh sangat picik sekali, sangat bodoh sekali ucapan orang-orang Syiah wal mutasyayyi'in yang katanya untuk melecehkan Utsman, Utsman itu nggak ikut bayat Ridwan. Sehingga nggak mendapatkan ayat laqad radhiyallahu anil Mukmini. Yang laqad radhiyallahu yang Allah ridhoi itu yang berbayat, Utsman nggak berbayat. Jadi kebodohan. Lebih bodoh lagi kaum muslimin yang percaya dengan mereka. Apa betul? Katanya Utsman nggak nggak ikut bayat dalam kata Ridwan. Hah, bodoh banget orang ini. Terus kenapa? Kalau nggak ikut bayat berarti nggak mendapat keriduan, Itu kebodohanmu. Siapa yang ngomong padamu begitu? Hah? Si fulan itu mutasyayyi. Syiah itu. Naam, Utsman gak ikut berbayat, tetapi bayat itu diadakan untuk membela Utsman bin Affan. Justru lebih tinggi karena semua berbayat karena membela Utsman bin Affan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tidak tahu dia atau pura-pura tidak tahu bahwa Rasulullah SAW mewakilkan tangan Utsman dengan tangannya sendiri. Ayuhuma afdal yaduhu atau yadu Rasulillah? Tangan beliau sendiri atau tangan Rasulullah? Tangan Rasulullah lebih afdal. Artinya justru lebih hebat. Utsman diwakili oleh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Hada li Utsman. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Maka Utsman mendapatkan keutamaan bayatul Ridwan yang lebih hebat karena tangannya diwakili tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Sejenis dengan itu, ketika dikatakan pula oleh mereka, Utsman kan nggak ikut perang dalam perang Badr ini fitnah berikutnya. Terus kenapa? Kalau nggak berarti nggak mendapatkan keutamaan perang Badar. Rasulullah SAW dalam jihad dalam perjalanan menyatakan inna fil Madinah sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kita menuruni lembah menaiki bukit dan berjihad bisa bila kecuali mereka mendapatkan pahalanya sama seperti kita ditanya ya Rasulullah wahum bil Madinah padahal mereka bil Madinah na'am habasahumul udhru iya karena terhalang oleh udhur tapi Uthman udurnya dari Rasulullah sendiri. Ya Uthman, engkau jaga istrimu yang sakit. Istrinya adalah anak Rasulullah SAW. Dan bukan sakit ringan. Meninggal dalam sakitnya itu. Bukan sakit ringan. Sakit yang membawa kematiannya. Istrinya adalah binti Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terkena hadis tadi. Tidaklah kita menuruni lembah, menaiki bukit. Kecuali mereka mendapatkan pahalanya. Para sahabat heran, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, padahal mereka di Madinah nggak ikut bersama kita. Iya. Habasahumul idru. terhalang oleh udhur. Maka Utsman mendapatkan keutamaan perang Badar sebagaimana yang lainnya karena Rasulullah SAW yang menyuruhnya untuk tidak berangkat. Baik. Apalagi syubhat mereka tentang Utsman? Alhamdulillah terbantah semuanya. Termasuk syubhat para khawarij. Syubhat para khawarij itu dimulai oleh tokoh mereka Said Kutub dan lain-lainnya yang menyatakan Utsman terbawa oleh sukunya untuk begini dan begitu sehingga kata Said Kutub di dalam keadilan sosial dalam Islam dalam bukunya menyatakan bahwasanya pemberontak Khawarij itu lebih dekat pada Islam daripada sikap Utsman. Itu tersebut dalam buku itu. Wahada kadhibun wa Ini kedustaan. Jelas, jelas, jelas Uthman sikapnya lebih mulia dan lebih utama daripada Khawarij. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahwa engkau hendaklah begini, engkau hendaklah begitu. Assalamualaikum ya Kita kehabisan waktu. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya Bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.